Tuhan dikhawatirkan kita selama ini salah niat lalu ilmu yang kita dapat bukan ilmu yang manfaat. Kita harus membuat perubahan. Kita harus berusaha untuk memperbaiki. Kita belajar untuk dapat ilmu agar ilmu bisa kita amalkan sehingga kita semakin hari semakin baik semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita koreksi diri kita sendiri, tidak usah kita mengoreksi orang lain. Kita lihat diri kita sendiri saja, rumah kita sendiri. Tidak usah kita melihat rumah orang lain. Kita tidak usah ngoreksi orang akan tapi Tidak usah kita sibuk ngurusi aibnya orang. Kita belajar untuk kita dahulu. Kita belajar keluarga kita terlebih dahulu. Baru nanti setelah keluarga kita, kita benahi perlahan, kita memperbaiki orang lain. Sebab begini, kalau kita sudah biasa melihat aibnya orang lain, celanya orang lain, itu umumnya tidak bisa melihat aib dirinya sendiri. Ini koreksi ya atas pengajian kita karena pengajian di sini itu hampir satu, uh, satu tahun lebih. Pengajian di tempat ini setiap ahad pagi satu tahun lebih, dimulai dari bulan Maulud yang lalu, kemudian sampai bulan Maulid sekarang sudah berlalu dua bulan lebih. Artinya satu tahun dua bulan kita harus ada. Si. Baik seperti biasa pengajian akan kita bagi tiga. Yang pertama bil barokah ya. Kita membaca kitab Tajridus Soreh Mukhtasar Soheh Bukhari Kemudian setelah itu sedikit mukadimah tentang fikih, kemudian nanti kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Fadhal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumikum fid darin ila qol. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau inda kulli salatin qala wa kana yuji'u ahadan al-wudu'u ma lam yuhdis wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau inda kulli salatin qala wa kana yuji'u ahadan al-wudu'u ma lam yuhdis wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'u inda kulli salatin qala wa kana yujiu ahadana alwudu malam lam yuhdis Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa anhu dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu semoga Allah ridho kepada beliau beliau bercerita anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatawabba'u 'inda kulli salatin selalu wudu setiap kali salat Nabi Muhammad setiap salat melakukan wudu wa kana dan sudah telah menjadi maklum wakana dan sudah pada tahu orang Yudziu cukup ahadana bagi kita salah satu dari kita kami ini al wudu'u satu wudu malam yuhtis selagi belum berhadat di sini ada dua pembahasan pembahasan yang pertama adalah cerita tentang Nabi Muhammad itu selalu wudhu setiap kali sholat Kemudian yang kedua, wudhu itu cukup sekali dan tidak akan berubah hukumnya sebelum kita berhadas. Kita ingat ada yang membatalkan wudhu ya. Mulai dari keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, bersentuhan laki perempuan dengan rinciannya yang sudah kita bahas kemarin. Jadi selagi orang itu berwudhu kemudian dia tidak berhadas, tidak melakukan satu hadas, tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan batal wuduknya maka dia tidak perlu wuduk lagi di dalam sholat maka biarpun sholat sehari semalam sholat lima waktu boleh dengan wuduk satu asalkan dia tidak berhadas kemudian di sini ada cerita kok Nabi Muhammad melakukan setiap sholat berwuduk Dijelaskan melalui hadis lain keterangan bahwasanya wuduk cukup sekali. Adapun yang dilakukan Nabi Muhammad di sini adalah yang diturut oleh para ulama-ulama dalam keterangan mereka bahwa kalau kita itu dalam keadaan bersuci kita disunahkan untuk memperbaharui wudhu kita atau yang sering disebut dengan tajdidul wudhu. Jadi ibu kalau punya wudhu kemudian pengen wudhu lagi itu diperkenankan dan hukumnya sunnah. Itu yang disanjung oleh Allah termasuk yang dicintai oleh Allah. Innallah yahibbu al-mutatahhirin, orang-orang yang senantiasa gemar bersuci. Jadi memperbaharui wudhu itu boleh dalam keadaan dia masih punya wudhu lalu wudhu lagi yang kedua itu hukumnya sunnah tapi ulama di sini ada sebagian yang merinci bahwa memperbaharui wudhu itu diperkenankan jika memperbaharui wudhu itu baru sunnah hukumnya bukan saja diperkenankan sunnah hukumnya jika memang wudhu yang pertama sudah kita pakai artinya wudhu pertama sudah kita pakai sholat baik sholat fardu atau sholat sunnah yang jelas sholat wudhu yang pertama sudah ia gunakan untuk apa saja Baru nanti kalau ia ingin melakukan sesuatu yang lain lagi mau sholat disunnahkan melakukan wudhu. Bahasanya adalah tajdidul wudhu memperbaharui wudhu. Kemudian wudhu satu boleh banyak sholat. Gak usah kita wudhu lagi. Berbeda dengan tayamum menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tayamum satu untuk sholat fardu satu boleh untuk sholat sunat yang banyak tapi kalau wudhu wudhu satu boleh untuk sepuluh fardu sekalipun misalnya ada orang tertidur sepuluh hari berarti punya utang sholat sepuluh hari dia pengen mengkodok wudhunya sekali boleh jadi mengkodok sekali dengan satu wudhu itu boleh disebutkan wakana yudzi'u ahadana mencukupi bagi salah satu dari kami ini al wuduk sekali wuduk ya untuk sholat banyak malam yuhdis asalkan belum berhadat wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sauta insanain yu'adziban fi kuburihima faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin thumma qala bala yu'adzabani mu'adzabani Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani wa ma yu'adziban. Mu'adzabani wa ma mu'adzaban fi kabirin. Thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamsi binamimati thumma da'a bi jaridatin radbatin fakasaraha kisratain ala kulli minhuma kisrah. Fakila ya Rasulullah lima fa'alta hadha faqala la'allahu ayukhaffafa anhuma ma lam yaibasa Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinah au makkah fasami'a sauta insanain mu'adziban fi yu'adzaban fi kuburihima فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتير من بوله وكان الآخر يمسي بالنميمة ثم دعا بجريدة رتبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا An Ibni Abbas radhiyallahu an huma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah au Makkah fasami'a sauta insanain yu'adzaban fi kuburihima faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamsi bin namimati thumma da'a bi jaridatin radbah fakasaraha kisratain fawadha ala kulli qabrin minhuma kisra fakila ya Rasulullah lima fa'alta hadha faqala la'allahu ay yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa Bismillahirrahmanirrahim Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhai Sayyidina Abdullah dan orang tuanya Sayyidina Abbas Kala beliau berkata, Marron Nabiyu suatu ketika Nabi Muhammad lewat. itin min hitonil madinati di satu kebun ya. Yang memagari kota Madinah. Ada kebun ya, keluar Madinah. Ada kebun di kota Madinah. Au Makkata atau di Makkah. Riwayat lain dijelaskan ini kejadiannya di Madinah. Fasami'a sawta Insana ini mendengar suara dua orang yu'adzabani diseksa bukan yu'adzibani artinya jauh yu'adzabani diseksa fi kuburihima di dalam kedua kuburnya kalau ada orang mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah yang mengatakan Nabi Muhammad tahu gaib itu syirik Nabi Muhammad tidak tahu gaib kecuali ditahu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ada digantung Allah ngasih tahu. Ini Nabi Muhammad dibukakan oleh Allah. Gaib. Siksa kubur tidak ada yang tahu karena itu alamnya beda dengan kita, tapi Nabi Muhammad dibukakan oleh Allah akhirnya tahu. Ini ada sebagian orang terlalu berlebihan. Kalau mengetahui Nabi Muhammad tahu yang gaib, bukan tahu semua yang gaib tapi tahu yang gaib yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai syirik ini manusia-manusia yang aneh dikit-dikit mengatakan syirik, syirik, syirik. Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah ini bahwasanya di dalam kubur ini ada dua orang diseksa dibukakan oleh Allah sehingga Nabi Muhammad tahu sahabat Nabi nggak ngerti ngapain ya Rasulullah gitu. dua orang diseksa di dalam kedua kuburnya faqalan Nabi Nabi Muhammad berkata Nabi Muhammad bersabda yu'adzaban keduanya diseksa. wa ma yu'adzabani fi kabirin mereka tidak diseksa karena dosa yang amat gede para ulama menafsiri ini dosa yang enggak am gede atau benar-benar gede dosa yang tidak gede Qala kemudian Nabi Muhammad berkata Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah satu dari keduanya itu tidak menjaga auratnya waktu buang air kecil. Dalam riwayat la yastanzih. La yastanzih itu tidak bisa tidak mencoba menjauhkan diri dari kena najis. Dalam riwayat layas tabri tidak menuntaskan air kencingnya. Jadi banyak riwayat berkenaan dengan ini digabungkan saja bahwa orang itu diseksa karena tidak hati-hati di saat buang air. Pertama sembrono sembarangan sehingga auratnya mudah dilihat sama orang. Auratnya dilihat oleh orang. Yang kedua percikannya itu kena dirinya sendiri dan ini adalah bukan dosa yang gede, tapi menjadi gede karena dientengkan. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad menyebutkan bahwa yu'adzabani fi kabirin bal huwa kabir. Bahkan Nabi Muhammad setelah itu mengatakan itu gede. Ada riwayat lain yang disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad menyebutkan bal huwa kabir nah, itu. Orang itu diseksa itu dosa kecil katanya Nabi Muhammad. Bukan dosa kecil, bukan dosa gede. Tapi setelah itu Nabi Muhammad mengatakan bal fi kabir wa innahu kabir sesungguhnya itu dosa gede. Itu kasusnya Nabi Muhammad waktu itu menganggap itu dosa kecil. Tak tahunya setelah itu ada wahyu diberitahu itu dosa gede. Gedenya dosa yang pertama ini adalah tidak hati-hati dalam urusan kencing bukan bede karena zatnya itu dosa tapi karena orang itu ngentengin maka jadi gede ngentengin buang air semaunya percik sana sini maka kemarin kita sudah bahas masalah istinja belum di sini belum bersuci dari buang hadas Hah? pakai tisu boleh enggak Nah itu, nah itu maksudnya apa? Ini termasuk bagian daripada ilmu yang sudah kita dengar kemarin. Tolonglah kalau buang air kecil jangan langsung asal tutup saja ke dalam celana, najisnya ke celana. Ini termasuk jenis melakukan dosa. Kalau ngentengin bermasalah ini. Karena tadammuh bin najasati berbelepotan dengan najis hukumnya haram. Tolonglah kemana-mana kita menyiapkan sesuatu kalau tidak air, ya barangkali yang praktis adalah tisu untuk dilap agar kita terbebas dari berbelepotan dengan najis. Yang pertama yang ada di kuburan itu orang nggak peduli urusan buang air. Tidak peduli dengan dua sisi sesuai dengan penafsiran hadisnya. Yang pertama tidak peduli di mana dia buang air kencingnya. Dilihat orang sebebasnya nggak mencoba untuk menutup dari orang agar auratnya tertutup dan tidak mengganggu orang lain. Yang kedua adalah percikan-percikan air kencingnya tidak pernah dipedulikan. Karena dia ngentengin maka ini menjadi dosa gede. Karena itu nanti menjadi sebab sholatnya tidak sah karena najisnya kemana-mana. Solatnya tidak sah, najisnya kemana-mana. Yang pertama, wakanal akharu yang lain lagi, satunya lagi, yamshi bin namimati, dia itu jalan ke sana sini ngadu domba. Kerjaannya itu ngadu domba. Ngadu domba Ngadu domba itu cerita mindah cerita ke sini ke sana. Sampai di sana menjadikan permusuhan dan ini watak. Susah dihilangkan naudzubillah. Kalau orang punya watak begini ini bikin grup. Kalau di sini seolah-olah sama kelompok ini kepala dua. Yang penting untung. Jadi ini adalah memang kejelekan sebuah lidah. Ada orang memang bentuknya bentuk pengadu domba. Jadi kalau ngomong tidak ada omongannya kecuali menjadikan orang ribut. Kalau sana ngomong, eh Demi kamu tahu ndak itu? Kenapa? Uh, kemarin gini-gini. Dia emang begitu. Yang sampai ke sini tahu ndak gini? Gitu. Katanya, oh Masya Allah. Jadi coba di, di setiap komunitas ada penyakitnya yang semacam ini. Pengadu domba ini luar biasa, ngeri, aib besar. Aib yang berbahaya dan ini dosa gede menjadikan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya jiwa ngadu domba, ngadu domba. Jadi tidak akan puas kiai itu kecuali melihat orang bermusuhan. Ini adalah orang punya penyakit adu domba ya. Bahkan sampai derajat bunuh-membunuh ini karena adalah pengadu domba. Maka sebaik-baik orang itu yang menukil kebaikan orang ke orang lain dan sejelek-jelek orang adalah yang menukil kejelekan orang untuk disampaikan ke orang lain. Ini adalah orang yang satu di surga, yang satu di neraka. Kalau ada kebaikan orang, tolong sebut ke orang lain agar orang semakin saling mencintai jika Anda melihat kejelekan orang, awas. Sehingga boleh di kita itu termasuk bohong itu boleh untuk mempertemukan dua hati. Ada dua orang kok musuhan. Kemudian Anda tiba-tiba datang, eh kamu ndak teman kamu yang satu ini? Oh saya sudah lama ndak pernah ketemu. Eh masa? Mulai kemarin dia titip salam kangen pengen ketemu sama kamu. Padahal nggak ada itu. Jadi kita bohong untuk mempertemukan hati itu boleh. Orangnya nyebut-nyebut kamu terus kok. Nyebut jelek kan? Enggak, nyebut baik kok. Lah ini, padahal gak ada itu semua untuk mempertemukan dua hati. Lah, untuk suluh mendamaikan dua orang karena Allah itu diperkenankan kita untuk merubah kalimat. Begitu sebaliknya, kalau kita memindah kalimat untuk ngadu domba, ini termasuk dosa gede dan ini yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma da'a bijaridatin kemudian Nabi Muhammad minta didatangkan dengan pelepah kurma. Kurma, pohon kurma daunnya, pelepah daun kurma. Roti batin yang masih basah. Fakas saroha setelah diambilkan dibelah oleh Nabi Muhammad. Kisrota ini dua belahan. Fawadu'a ala kulli min minhuma kisroh belahannya yang satu diletakkan di satu kubur yang orang yang ngentengin urusan buang air kecil dan urusan najis yang satu lagi ditempatkan di tempat orang yang suka ngadu domba fakila tolong diperhatikan kali fakila kemudian ditanya Nabi Muhammad ya Rasulullah wahai Rasulullah lima fa'alta hadha untuk apa kenapa engkau lakukan ini semua Kenapa dengan daun ini? Pokoknya Nabi Muhammad menjawab la'allahu harapan. Dengan harapan ayu khaffafa semoga diringankan anhuma dari dua orang tersebut malam yai basa sebelum pelepah korma itu kering. Jadi pelepah korma itu sebelum kering akan mendoakan memberi apa, memohonkan ampun kepada menjadikan sebab diringankannya siksa orang yang di dalam kubur. Kenapa dengan pelepah kurma yang basah dalam riwayat semua kullu batin itu adalah tusabbih bertasbih. Jadi makhluk-makhluk itu bertasbih termasuk bebasahan itu, daun-daun basah itu ada tasbihnya. Jadi ini bertasbih dan tasbihnya ini menjadikan sebab yang ada di dalam kubur itu mendapatkan keringanan dari siksa kubur. Maka sebagian orang mungkin menabur sesuatu yang basah dari daun itu adalah dianjurkan bahkan kalau kita membersihkan kuburan bersihkanlah rumput di sekitar kiri kanannya tapi kalau di dalam kuburnya sendiri jangan dicabut semuanya tinggalkan beberapa rumput semoga rumput-rumput basah itu bertasbih dan menjadikan apa sebab dimaafkannya orang yang ada di dalam kubur itu lah ini apa? Pohon korma ya, pelepah korma. Jadi tasbihnya pelepah korma itu bermanfaat untuk orang mati di dalam kubur. Ini pelepah korma. Lah kalau tasbih kita sama tahlil kita kira-kira bermanfaat atau tidak untuk orang di kuburan? Ya sangat manfaat. Itulah kenapa orang membaca tahlil ya. Karena doa atau tasbih dan tahlilnya orang yang hidup ini lebih bisa nyampai kepada orang yang mati daripada kurma. Pelepah kurma saja sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad itu tasbihnya nyampe menjadikan sebab diringankan siksanya. Bagaimana jika ini orang soleh rombongan rame-rame berzikir membaca tasbih tahlil kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia maka ini disepakati ulama itu adalah nyampe jadi pelepah kurma saja nyampe tasbihnya menjadikan sebab diringankan seksa bagaimana dengan kita wallahu a'lam bisawab ada satu lagi cukup insyaallah kita apa ya kemarin masalah apa mukaddimah fikihnya mandikan mayit sudah jelas ya sekarang kita memandikan membersihkan najis sudah najis besar mughalladah anjing belum Detailnya belum mungkin ya. Baik, ada najis itu ada tiga macam ya. Najis ini mukaddimah fikihnya najis itu ada najis yang ringan, ada najis yang biasa, ada najis yang berat ya. Kalau najis ringan, Ibu najis mukhafafah namanya. Itu berdasarkan hadis yang insyaallah akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Tapi agar nyambung dengan silsilah fikih kita, kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan najis najis ringan adalah najisnya bayi laki-laki. Syarat bayinya laki-laki tes. Baik. Nah, nah, bukan, bukan kipas, kipas ringan, kipas kecil. Najis yang pertama najis ringan bu, najis namanya najis mukhafafah. Najis ringan itu najisnya bayi laki-laki. Bayi perempuan tidak. Itu hanya menurut madhab kita Imam Syafi'i ya. najis bayi laki-laki yang belum melampaui dua tahun. Ini yang pertama bayi laki-laki di bawah dua tahun umurnya. Kemudian yang kedua bayinya itu belum makan makanan selain susu ibunya. Kalau sudah seneng sama bubur ayam maka najisnya sudah najis biasa, najis menengah ya. Lah di saat najisnya ringan seperti itu, ibu tidak usah susah kalau tiba-tiba baju kita itu kena najis, dikencingin sama bayi laki-laki, maka ibu tidak usah harus mencucinya. Cukup di bagian yang basah tadi kita percikkan air. Dipercikkan air di atasnya itu sudah suci karena itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap corok ya, biasanya enggak telaten sudah dikencingi langsung dicuci. Cuman ilmu itu harus dihadirkan. Barangkali kita mendesak ya, waktu sholat mepet kekencingan bayi kecil, tidak apa-apa, langsung saja dipercik, sholat boleh. Kemudian najis umumnya biasa. Najis umumnya itu apa? Ya kencing orang dewasa, kencing anak perempuan, kotoran ya yang dari belakang, kemudian banyak najis-najis darah, kemudian nanah, itu semua adalah najis-najis. Maka cara mensucikannya adalah cukup sekali saja sudah beres yang penting hilang najisnya ada najis di baju kita kemudian kita guyur dengan air asalkan airnya mengguyur ke tempat tersebut sudah suci atau begini caranya kemarin sudah dibahas pada pertemuan kalau memang air kita sedikit airnya harus datang ke bak ya kita punya baju najis taruh di bak setelah itu najis airnya kita siram, kita tuangkan ke bak. Setelah itu baju kita angkat sudah suci bu, nggak usah pakai lober nggak usah sampai kebuang airnya ya. Jadi ini adalah sebagian orang harus luber, harus numpah keluar. Itu adalah menyiksa ya. Kalau memang bisa menumpah nggak apa-apa, airnya banyak. Kadang-kadang airnya sedikit nggak ada masalah. Nah, jadi air didatangkan najisnya, baju yang kena najis, kena kencing, taruh di bak, baru nanti kita tuang dari atas, kita goyang-goyang sebentar saja, kita angkat. Asalkan sudah tidak ada bekas bau rasanya, maka itu sudah tidak wajib lagi ditambah. Hanya masalah dua kali, tiga kali itu kesempurnaan saja. Tapi ingat cukup dengan sekali saja, jangan bikin orang was-was. Sudah di kota pamnya sering mati, airnya harus lober. Akhirnya apa? Baju saya najis semua, makanya saya tidak sholat. Ini salah gurunya. Dan ini banyak yang salah paham di kampung-kampung, bukan saja di kota. Jadi kalau nyuci baju harus lober numpah keluar. Memang berbeda kalau begini ceritanya. Airnya ada di bak, baru baju najis kita celupkan. Itu menurut madhab kita Imam Syafi'i menjadikan air berubah jadi najis. Jadi para bapak, para ibu kalau menyuci baju, biasakan baju dulu di mesin cuci, baru kita siram ya. Disiram sampai penuh, sampai bukan sampai penuh, sampai tenggelam itu baju ya setelah baju ini tenggelam, maka setelah itu suci. Badan sudah dikasih tahu bagaimana cara ngasih sabunnya, itu pertemuan yang lalu. Baik, itu adalah kita tinggalkanlah. Yang kita khususkan karena ini sudah dibahas. Yang ketiga adalah najis berat. Itu adalah hanya najisnya anjing saja. Najisnya anjing kalau ada kena jilatan anjing. Bukan saja jilatan anjing, Menurut madhab kita Imam Syafi'i, kita madhabnya Syafi'i bu harus tahu. Kalau menurut madhabnya Imam Malik nggak najis, cuman wajib dibasuh bukan karena itu najis, tidak. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, anjing itu najis, liurnya najis. Kemudian menurut madhab kita Imam Syafi'i dikiaskan, disamakan hukumnya dengan air liurnya. Semua yang basah yang ada di anjing, baik bulunya basah nempel di kita, jadi najis. Syaratnya harus bah basah. Kalau kering tidak. Misalnya anjing kering, ibu kering. Memeluk anjing, nggak apa-apa itu. Para bapak gendong anjing, kering sama kering, nggak akan pindah itu najis ya. Kadang-kadang orang yang karena nggak ngerti disenggol sama anjing, jeritnya luar biasa. Astagfirullahaladzim najis, tidak najis. Kecuali memang salah satunya basah. Anda yang basah atau anjing yang basah. Kalau kering semuanya maka tidak najis. Kalau ada anjing tidur di mihrab masjid, kemudian waktu digusah lari keluar, mihrab masjid tidak najis. Kecuali memang anjingnya basah. Kalau anjing kering tidak. Dan ini harus diperhatikan supaya tidak salah paham. Kering dengan kering tidak akan memindah najis. Paham ya? Jelas ya? Nah, kalau tiba-tiba ada anjing baru nyelam ke sungai, tiba-tiba lewat di sampingnya ibu kok gedek biar gitu ya kepalanya lah ibu kena bajunya berarti bajunya kena najis namanya najis mual, ladoh najis berat gimana cara mensucikannya cara mensucikannya caranya beda tapi kita tahu apa yang najisnya kayak anjing dulu babi ya babi itu dikiaskan dengan anjing jadi hukumnya sama dengan anjing itu adalah pengiasan saja jadi ada yang kita sebut kias bolak-balik kemarin ya anjing menjadi haram dimakam dimakan karena dikiaskan dengan babi karena babi itu disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran keharamannya untuk dimakan di dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan tentang kenajisannya ada binatang yang disebutkan tentang kenajisannya yaitu anjing maka babi lebih berhak untuk dihukumi najis daripada anjing karena apa? babi disebutkan tidak boleh dimakan dagingnya Kemudian hukumnya ah, anjing menjadi haram dimakan menurut madhab syafi'i, bukan madhab malik, madhab laik mah boleh-boleh mau makan anjing ya. Jadi menurut madhab kita imam syafi'i bahwa anjing juga haram dikiaskan dengan babi. Karena apa? Babi saja yang tidak ada ancaman kena kenajisannya haram dimakan dagingnya, apalagi anjing yang diancam kena kenajisannya, maka itu lebih haram. Itu namanya kias bolak-balik ya kiasnya. Ini anjing dikiaskan dengan babi, babi dikiaskan dengan anjing. Jadi kalau kita kena basahan anjing gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan tiga atau eh, tujuh kali siraman. Kalau disiram. Kalau tidak dicelup ya digerakkan saja tujuh kali. Misalnya airnya gede di sungai ya sudah satu dua tiga empat lima enam tujuh beres. Tidak nah, harus Repot ya. Hanya ingat salah satunya harus dengan debu spesial. Artinya air yang bersih itu suci baru Anda taburin debu. Tidak harus debunya satu genggam, yang penting syarat saja jalankan perintah Nabi Muhammad, pokoknya sedikit keruh. Ya, dengan debu, debu itu tanah nih. Debu tanah ya, dimasukkan ke air, salah satu dari tujuh itu harus dengan debu. Dan itu dianjurkan, jangan yang terakhir, sebab kalau yang terakhir baju kita jadi kotor faktor ya. Boleh yang pertama, kedua, ketiga, pokoknya satunya pakai debu dulu, kemudian setelah itu ibu taruh di sungai, digiemkan saja, diginiin sudah beres. Diperkirakan tujuh kali gerakan. Kalau tidak di sungai kita menyiram maka harus satu siram, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Salah satunya dengan debu itu cara mensucikannya najis mughalladah. Kalau tiba-tiba tangan ibu atau bapak digigit sama anjing cukup ibu ambil debu nanti ya kemudian di apa satu debu dibersihkan dulu tangannya dengan air yang berdebu ya setelah itu ya di keran mancur begitu diperkirakan tujuh kali gerakan sudah beres jadi nggak halus air keran ngalir di tanu dicelupin satu dua tiga tidak jadi air keran yang mengalir itu itu adalah cukup atau di sungai kita gerakkan tujuh kali itu sudah beres ya itu cara mensucikannya kena najisnya anjing. Jadi najis anjing harus dibasuh dengan tujuh dan harus dengan debu, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Biarpun ada orang yang mengatakan apa ini kulit karbon, boleh ini, tapi tidak ada rahasia di balik debu. Ada jenis penyakit yang secara hikmah ya, tapi kita beribadah itu bukan hikmah jari hikmah, tapi ta'abudi patuh dulu kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh seperti itu ya kita ikuti. Rasulullah nyuruhnya seperti itu kita ikuti. Adapun masalah misalnya ada hikmah. Ternyata ada jenis racun atau penyakit yang ada di anjing dari liurnya anjing tidak bisa dibunuh kecuali dengan debu itu adalah termasuk ijaznya, termasuk kelebihan keistimewaan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Masalah membersihkan dari najis yang kena anjing ya. Kalau mulut akan anjing bagaimana? Kita lu dikasih tahu sama orang, dipikir sate kambing, tak taunya apa? Kelihatan NG-nya, Dok. Rupanya sate anjing, nggak tahu dia. Setelah selai lu kok anjing bukan kambing. Lu gimana? Ya, cukup saja nanti kumur tujuh kali. Salah satu kumurnya dengan debu. Yang di perut bagaimana? Ya rezeki tadi itu nggak tahu kan? Nggak usah harus dikuras perutnya. Itu orang bingung namanya. Yang masuk ke perut ya tidak apa-apa sudah. Yang penting yang ada di mulut itu yang najis. Kan di dalamnya najis, biarpun tidak makan anjing di dalam perutmu memang sudah najis, mau apa? Jadi nggak usah dikuras seperti sebagian orang harus dimuntah-muntahkan dan sebagainya, tidak dipaksa yang semacam itu. Tapi kalau jika masih ada di tenggorokan, dikeluarkan secepatnya. Jangan hmm, dimak telan aja, nggak boleh itu ya haram selagi masih bisa dikeluarkan dikeluarkan tapi kalau sudah masuk ke dalam tidak usah itu bagaimana cara mensucikan bekas najis jadi kalau nak anjing kering nggak apa-apa bu jangan khawatir dan anjing itu tidak boleh didolimi kalau memang dia tidak jahat orang orang kita itu kalau sudah melihat anjing kayaknya harus dibunuh ya ada anjing yang terhormat anjingnya orang untuk menjaga keamanan ada anjing yang tidak jahat kan kita tidak dolim kalau kita menyingkirkan singkirkan saja. Tapi kalau kita pukuli kita hajar itu adalah termasuk makhluk Allah yang tidak boleh. Sebab najisnya anjing bukan maunya dia kan Dia tidak mau najis Itu hanya hukumnya saja Dan itu pun tidak disepakati oleh ulama Dan itu pendapat dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Cuman jangan miara anjing Nanti dikerutuk sama orang kampung nggak ada perlunya miara anjing Daripada miara anjing miara kambing bisa disembelih Cuman kita tidak boleh zalim juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya anjing, ada anjing lewat langsung ini. Kalau anjing yang ngotori dan sebagainya, tolong itu diusir saja, dijauhkan agar dia tidak biasa masuk rumah kita dan sebagainya. Dan tolong nggak usah miara anjing karena ganggu tetangga. Orang pada takut kena najis, kena najis, maka Anda zalim. Nyakiti tetangga itu neraka. Wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Kita masuk bab fit tafakkuri ya. Fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa ahwalil akhirati wa sa'iri umuriha wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala istiqamati Bab fit tafakkuri di sini ini adalah bab tentang bagaimana kita bertafakkur. Tafakkur itu merenung. Angen-angen nyadari yang kita lakukan. Mikir dosa kita kok sudah banyak merenungi amal kita yang belum banyak tafakkur fi azimi makhluqatillahi tentang besar dan agungnya makhluk Allah diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam yang pertama makhluqatillah karena untuk kenal Allah adalah dengan mengenal makhluk Allah Semakin orang bisa mengagumi besarnya makhluk Allah ini maka sebetulnya mengagumi Allah. Jadi sehingga orang yang seperti itu ahli tauhid. Ahli iman kepada Allah tidak melihat gunung menjulang tinggi kecuali ia sadar bahasanya Maha suci Allah yang telah menciptakannya. Tidak melihat sesuatu yang dahsyat dan besar kecuali ingat Allah. Tidak melihat sesuatu yang luar biasa kecuali ingat Allah. Ini adalah luar biasa dan itu iman. Sehingga dikatakan itu syai'an illa wa Allah fi aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah ada di dalamnya. Bukan maksudnya Allah ada di situ, tidak. Tembus pandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafakkur itu bukan hayal, tolong dibedakan. tafakul itu bukan berhayal. Menghayal itu beda dengan tafakur Sebab ada anak-anak pondok, biasa anak santri main-main urusan tafakur. Gimana kalau saya membayangkan perempuan cantik kan dapat pahala ini? Subhanallah, itu khayal dan itu haram. Beda. Kalau tafakur dikatakan bahasanya tafakur itu harokatun nafsi fil makulat. Jadi yang namanya tafakur itu menggerakkan daya fikir kita. Makul sesuatu yang dipikir oleh akal. Misalnya gunung menjulang tinggi siapa yang menciptakan Allah bintang gemintang begitu tertibnya tidak benturan siapa yang menciptakan Allah ini tafakur jadi tafakur itu bukan dengan materi yang terlihat, tapi dibalik itu namanya tafakur. Tapi kalau khayal atau khayal itu harokatun nafsi fil mahsusat, kalau namanya khayal itu kepada materinya ini. Gunung, wah besar batunya tuh hijau, kuning, orang ini cantik hidungnya itu khayal. Tapi kalau tafakur, Allah Maha telah menciptakan manusia dengan tangan dua. Dengan ini, Padahal kalau dicoplok-coplok kan lucu ya. Hidung dicoplok nggak menarik, mata dicoplok orang ngeri, tangan dipotong takut. Tapi waktu menggantung rapi jadi cantik ya. Jadi indah. Lah ini termasuk tafakur bukan membayangkan, wah oh, saya ini kadang-kadang ada muncul di santri. Gimana kalau saya menghayalkan perempuan yang cantik? Katanya tafakur bukan itu khayal dan khayal haram. Dibedakan antara khayal dengan tafakur. Tafakur itu dicontohkan oleh Allah suruh lihat langit itu. Bukan lihat ijunya, bukan megahnya. Agar kita sadar bahwasanya ada penciptanya. Coba. Maunya dia itu urusan perempuan cantik. Lah ini anak-anak laki biasanya itu ya. Coba contohnya seorang badui waktu ditanya bagaimana kamu kenal Allah? Kau tahu Allah itu ada? Ia menjawab, aku melihat kotoran ontak. Apa yang ia sadari? Apakah kotoran anu tadi direnungi baunya? Ininya bukan. Aku melihat kotoran unta Setiap ada kotoran unta aku yakin pasti ada ontanya tadi. Kan begitu ya? Jadi ini tafakur bukan mikir barang kotoran ontanya. Ngapain kotoran unta dipikir? Itu hayal namanya. Jadi tafakur itu begitu, kotoran unta Setiap ada kotoran unta mesti ada on Aku melihat bekas kaki berjalan. Setiap ada bekas kaki berjalan, tadi ada orang yang lewat. Bukan ngurus kakinya, ini bukan tafakur itu ya ini. Kalau ngurus telapak kaki, eh, ini gede, ini telapak kakinya, eh, ini orang gila. makanya tafakur itu beda dengan yang namanya tahoyul, khayal. <clears throat> Jadi ini agar kita sadar sampai kepada makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan oleh Al Imam Nawawi Kemudian wafana idunya ini tafakur setelah kita punya iman kepada Allah bahwa Allah yang akan memberikan pahala, Allah akan memberikan seksa, Allah yang menciptakan semuanya langit, bumi dan seisinya termasuk kita dan kita harus tafakur bahwa kita akan berakhir. Sadar kita ini akan berakhir tapi karena nggak pernah tafakur nggak tahu kalau dia bakal mati. Siapa yang tidak mati angkat tangan. Padahal kalau ada angkat tangan nggak mati bener nih nggak ada yang mau angkat tangan ya mati semua <laughs> ndak kita bakal mati semuanya bakal mati semuanya semua orang tahu kalau dirinya bakal mati cuman kayaknya kita itu nggak mati-mati ya sehingga dikatakan tidak ada sesuatu yang sangat diyakini tapi lebih mirip dengan sesuatu yang diragukan melebihi dari kematian. Jadi orang itu dengan kematian kalau ditanya itu bakal mati. Tapi tingkah lakunya kayak orang nggak mati-mati. Maksiat jalan ini Masya Allah. Jadi orang tahu lah karena tidak pernah bertafakur maka tingkah laku kita kayak tingkah lakunya orang tidak akan mati. Siapa yang bisa menjamin hidup sampai besok pagi? Angkat tangan. Gak ada. Orang seger buger bisa mati. Dokter ngerawat orang jantungan katanya dokter, waduh punten ibu kayaknya harus siap-siap kain kafan. Mati dulu dokter tuh bisa. Ada seorang anak yang soleh dari Jawa Timur. Ibu orang tuanya lagi sakit di rumah sakit. Subhanallah. Lah ini sebagai pelajaran bagi kita. Ada seorang anak yang soleh berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya lagi di, di rumah sakit. Kemudian setelah itu sudah sakitnya sudah parah. Kemudian sang anak itu mendapatkan resep dari dokter harus beli obat ke luar. Rupanya naik sedan mobilnya itu tiba-tiba nabrak dan dia mati duluan sebelum bapaknya. Bapaknya sampai hari ini masih hidup. Ini adalah al keluarga besar pondok pesantren Langitan. Nah ini adalah putra beliau mati syahid karena membela orang tuanya membelikan obat. Maksudnya kematian bisa lebih dulu dari yang tua. Jangan mentang-mentang muda gak mati asal tahu saja yang sering mati itu yang muda. Coba tanya di Sendang orang yang mati umurnya 80 tahun ke atas ada enggak? Jarang yang mati muda-muda itu, hati-hati. Jarang orang mati tua itu. Yang banyak mati itu orang-orang muda, makanya siap-siap. Semoga panjang umur mati khusnul khotimah. Amin. Jadi ini kalau tidak pernah ditafakuri orang nggak akan sadar. Bukan karena dia tidak yakin, yakin dia itu mati. Tapi karena tidak tafakur nggak sadar-sadar. Yakin dunia itu akan hancur, akan berakhir semuanya ini. Tapi karena orang tidak bertafakur sehingga seolah-olah abadi dia tidur dunia. Kenapa ada orang sombong dengan kekayaannya? Karena dia tidak bertafakur. Apakah dia nggak sadar orang tetangganya itu dulu kaya raya sekarang bangkrut jadi melarat? Bisa saja itu terjadi kepadamu karena enggak tafakur maka sombong. Kalau dia tafakur hati-hati, kenapa aku harus sombong? Karena dulu aku melarat, bisa saja aku melarat lagi karena ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ilmunya dan kecerdasannya karena dia tidak pernah tafakur seolah-olah ilmu didapat darinya. Aku sudah alim, aku sudah punya ilmu. Ha, hebat. Dia enggak sadar bahasanya kalau jatuh di kamar mandi kena otak belakangnya geger otak nggak inget semuanya. Dan banyak orang semacam ini. Maka nggak perlu kita sombong. Maka itu obatnya adalah dengan tafakkur. Kita merenung, mikir, dan merenung itu perlu. Sehingga kita harus ada waktu sejenak. Jangan dianggap pejam matanya orang alim itu tidur. Belum tentu itu. Imam Syafi'i itu dilihat dia pejam sesaat. Ternyata semalam itu menyelesaikan 70 masalah. Jadi pejam itu bukan berarti dia tidur. Lah kita mah orang tidur, khayal, macam-macam. Tapi kalau orang soleh, orang alim tuh adalah di saat pejam matanya itu adalah pengen menyelesaikan masalah. Barangkali mau menghadapi kampung di sana gimana strateginya di sana. Makanya banyak orang-orang itu cerdas. Kalau ngomong kayak nggak pernah mikir. Kenapa? Karena diam dia mikir. Jangan dianggap wah ini gampang. Oh tidak, di saat diam, di saat di kendaraan, di saat ini itu baik mikir dia tuh belajar sebetulnya. Jadi tafakur, jadi tafakur menjadikan orang cerdas. Sehingga mau ngadep kemana, saya mau ketemu dengan si A. Katanya, oh, orangnya keras apa sekejem Oh iya, dia diam sudah. Ya saya harus nata, kalau ngadep ke dia mungkin harus begini. Ah, sampai di sana, tidak ada masalah. Jadi tafakur ini adalah penting. Tafakur ini penting untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka tafakur ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Ciri-ciri orang yang cerdas itu selalu bertafakur. Bertafakur tentang dunia itu bakal berakhir. Wa ahwalil akhirati keadaan akhirat yang dahsyat. Yang punya iman kepada hari akhir ketahuilah bahwa di akhirat mengerikan. Padang mahsyar digiring oleh Allah siratul mustaqim matahari sejengkal dari kepala kita dan itu bukan main-main benar-benar sungguh suasana sangat mengerikan ibu lupa dengan anak ini harus kita tafakuri ada sirotol mustaqim tidak ada orang kecuali harus melewati jembatan tersebut dan jembatan itu adalah di atas neraka jahanam yang tidak lolos kecebur ke neraka jahanam ini bertafakur yang demikian itu kalau orang sering tafakur akan takut kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu waktu mendengar cerita tentang sirotol mustaqim Sayyidina Abu Bakar menangis di saat disebutkan padang mahsar Sayyidina Abu Bakar menangis selalu melihat anjing dan berkata beliau itu anjing lebih enak dari aku. Karena tafakurnya hidup. Ngerenungnya hidup. Anjing lebih enak dari aku kalau anjing ini mati beres urusannya. Tapi Abu Bakar ini kalau mati punya urusan banyak. Di mahsar digiring, di seratal mustaqim harus nyebrang. Ya kalau selamat Orang hebat begitu masih tafakur kita ini pagi gunjing, sore bohong, siang ini naudzubillah ya. Semoga kita berubah menjadi yang baik. Tidak pernah bertafakur. Jadi lemahnya kita beribadah, jauhnya kita dari Allah itu juga karena kita kurang tafakur. Tafakur tentang hari akhirat, wasairi umuriha dan apa yang terjadi di akhirat, segala macam urusan-urusan, kisah-kisah yang ada di dalam kisah akhirat harus kita sering merenung. Wa taksirin nafsi dan kita harus juga merenung, masya Allah, diriku ini kok teledor ya. Coba ibu kemarin sholat asar jam berapa? Bu, yang jam 4 yang yang ke warung, yang ke toko, yang ke sawah, yang ke sawah. Yang ini yang di kantor, di kantor, masya Allah. Jadi rupanya kita harus merenung ya ibadah kita kayak apa, panggilan Allah ini sudah. Kadang-kadang kita teledor urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu waktu puasa kemarin ya, puasa ya, alhamdulillah ya para bapak sempurna ya. Jangan lihat sempurnanya, waktu puasa itu sambil nonton sinetron ngurangi pahala. Ya Allah, setiap hari lagi. Nah ini harus kita mikiri kekurangan kita ini, taksir kekurangan. Jangan berbangga dulu. Alhamdulillah puasa kemarin genep. Genep iya, tapi banyak yang kita lakukan mengurangi pahala. Bahasanya orang kampung apa? Ngabu? Masya Allah. Apa nyuci mata? Itu ngotori mata. Ini sudah kebiasaan tradisi menghabiskan pahala di sore hari jalan-jalan laki perempuan lihat aurat sana sini. Nunggu buka, masya Allah. Lah ini yang menjadikan pahalanya habis. Kayaknya ibadah tapi tidak ada pahala karena tidak pernah merenungi. Tafakur itu kurang. Jadi tafakur ini luar biasa. Tafakur tentang keteledoran diri kita. Tafakur kita kurang kurang mencaci diri kita, kita kurang mencela diri kita. Selalu menggedikan hebat. Nggak ada orang soleh di sini seperti kamu. Kamu lihat ngaji setiap hari, Quran berapa kali sebulan? Wah, nggak ada. Lah ini adalah setan. Tidak pernah kita itu merenungi, masya Allah. Kita sudah membaca Al-Quran sebulan sekali hatam misalnya, tapi masya Allah. Tapi aku kok kurang infak ya. Lalu sadar nah. aku kurang baik dengan tetangga, aku kurang baik dengan suami, padahal aku suka ngaji. Kenapa dengan istri aku kurang santun? Ini tafakur menafakuri diri kita sendiri, melihat kekurangan diri. biha dan kita harus mendidik hawa nafsu kita. Kok susah ya ninggalkan sinetron itu? Hmm. Demi Allah, wallahi dalam sebulan ini saya tidak mau nonton sinetron. Berani tidak ngomong gitu? Masa harus pakai sumpah dulu? Sudahlah bu, zaman sekarang zamannya seperti ini sudah nggak kalau puasa yang wajar-wajar, nggak usah puasa yang aneh-aneh, nggak usah makan nggak makan nasi, makan daging nasi yang enak, makan rujak yang enak, makan daging yang enak. Zaman tirakatnya bukan tirakat yang aneh-aneh, tirakatnya jangan nonton sinetron gitu saja sudah. Itu pahalanya gede, zamannya berbeda. Zaman dulu mau begitu, ada ulama ngajari puasa jangan pakai nasi ya, jangan makan nasi ya Puasa jangan makan daging, itu dulu zamannya. Sekarang berubah. Jangan nonton sinetron. Baik. Nah, ini adalah termasuk memerangi hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu terus mengajak kepada kejelekan. Inna nafsala ammaratun bisu, hawa nafsu itu selalu ngajak ke baikan Kalau kumpul sama teman lama, akrab itu cerita tentang aib yang dulu dosa kadang-kadang ngomongin tetangga tidak sadar di majelis taklim gunjing orang juga gak sadar jadi hawa nafsu itu untuk gunjing ada anak orang apalagi tahu ada orang gunjing dia lebih tahu gatel dengan ngomong mau komentar iya saya lihat mau ngomong gitu dia bener ada nimpali nimpali itu adalah termasuk hawa nafsu lebih dari itu ada hawa nafsu, hawa nafsu untuk mengambil yang haram, mencari kerjaan, jangan yang penting dapat duit, salah. Yang penting halal dulu. Ini hawa nafsu di sini harus kita perangi. Kita yakin Allah tidak akan memberikan rizki kepada kekasihnya kecuali rizki yang halal. Dan kekasih Allah tidak akan ditelantarkan orang kafir saja dikasih makan oleh Allah, dikasih penghidupan oleh Allah. Bagaimana kita yang ahli iman? Maka harus semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan akan menjerumuskan kita. Nah, tahdhibun nafas, hawa nafsu ini. Dan ini diajarkan dalam ilmu tasawuf. Ilmunya para ulama, ilmu tasawuf itu ilmu membersih, hat, membersihkan hati dari bermacam-macam penyakitnya termasuk penyakit yang namanya dengki, penyakit yang namanya dendam, penyakit yang namanya sombong, penyakit yang namanya riak. Itu adalah jenis-jenis penyakit hati yang harus diperangi dengan tahdibun nafsi, memerangi hawa nafsu. Al khair kulul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan itu kalau melawan hawa nafsu. Segala kebaikan itu ibu ngelawan hawa nafsu. Pokoknya hawa nafsu jangan dituruti. Kalau orang biasa memerangi hawa nafsu, biarpun itu mubah, hebat. Pengen beli apa bu hari ini? Allah pengen beli sate. Gara-gara kamu pengen tak batalin gitu. Coba bisa ndak begitu? Memerangi itu perlu, perlu itu memerangi. Gara-gara kamu pengen wahai hawa nafsuku, aku batalin. Nanti Allah kirim ada tamu, akhirnya beli sate kan? Tapi untuk tamu, bukan untuk hawa nafsunya. Nah ini hebat mulia. Pokoknya kalau untuk hawa nafsu diperangi. Mengajak kepada sesuatu yang mubah sekalipun hawa nafsu itu terus. Sudah punya motor terpaksa harus motornya ganti biarpun pakai ngutang. Itu sudah hawa nafsu. Sebab dengan ngutang nanti biasanya sulit bayar, kalau sudah sulit bayar nggak akur lagi eker-ekeran. Ini setan seneng begitu. Cobalah apa adanya, makan di rumah apa adanya. Hawa nafsu pengen makan enak, baju bagus dan macem-macem Yang penting menutup aurat, makanan ala kadarnya. Hawa nafsu mengatakan, gengsi dong zaman sekarang kok makannya begitu. Itu setan lagi dan hawa nafsu, nggak makan apa adanya dan insya Allah malam Selasa nanti ya kita akan membahas masalah itu ya semuanya akan melihat dirinya sendiri tidak pantang siapa dia Ustadz ada hawa nafsunya pejabat ada hawa nafsunya orang awam ada hawa nafsunya nanti kita ajak koreksi bersama bahwa itu yang menjadikan orang itu melarat itu kan begitu-begitu itu fakir kayak kurang terus padahal sudah punya mobil eh, kurang lagi punya ini kurang lagi punya ini kurang lagi karena menuruti hawa nafsunya kemudian wa hamliha alal istiqomati dan setelah itu membawa diri ini untuk istiqomah dan itu yang paling berat sudah kita bahas yang lalu istiqomah ini penting istiqomah dalam kebaikan istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan istiqomah ini adalah tidak putus dengan Allah Istiqomah bisa diartikan rutin dengan kebaikan Istiqomah bisa dimaknai melazimi kemuliaan. Jadi bukan banyaknya, sudah kita bahas bab istiqomah sebelum ini Bu. Yang penting rutin, jangan yang penting banyak. Sholat itu semalam anggap saja tiga rokaat, sholat tahajud empat rokaat apa? Dua rokaat tahajudnya plus witir tiga rokaat beres lima rokaat tok nggak usah banyak banyak. Yang penting rutin. Jadi rutinnya itu penting. Istiqomahnya itu yang mahal sebab istiqomah ini godaannya gede sehingga kita sebutkan kemarin kalau ibu ketinggalan sholat sunat apa saja di kodok bu, biar hawa nafsu ini nggak main-main. Itu lupa sholat duha, kodok. Biarpun setelah duhur nggak apa-apa. Biar hawa nafsu nanti nggak ngentengin. Sebab apa? Kalau saya ndak sholat sekarang, nanti juga di kodok Mending sekarang kan begitu ya? Diperangi hawa nafsu. Ulama menjelaskan mengkodok sholat sunat diperkenankan untuk mendidik hawa nafsu kita. Ibu kalau punya biasa saya infak itu di masjid sana setiap minggu kok 10 ribu lah kok hari ini saya tidak datang utang bu harus saya bayar jadi nanti nggak ada kesempatan hawa nafsu untuk keluar dari itu maka ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang bab tafakur ya ini saja karena waktu kita belum membaca tentang isi daripada bab tafakur wallahu a'lam bisawab Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebelum kita menginjak pada tanya jawab, ada pengumuman yang datangnya dari Majlis Al-Bahjah. Hadirilah tablik akbar bersama guru kami Buya Yahya dengan tema Kefakiran yang tersembunyi di hari Senin malam Selasa pukul 8 malam hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Raya At-Taqwa Alun-Alun Kota Cirebon yang insya Allah akan didokumenkan dalam bentuk CD dan saksikanlah forum silaturahmi dan dialog bersama Buya Yahya dan Ustadz Taharoh dari Kali Tanjung tanggal 13 Mei Kamis malam Jumat dari pukul 8 malam hingga pukul 11 malam uh, selanjutnya kepada hadirin hadirat yang ingin bertanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekhina mukallimina mukarram Buya Yahya yang terhormat Abdi Bade Abdi mau nanya ada satu rumah yang nggak yang nggak mau sholat dinasehati oleh siapapun dia membangkang Sedangkan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya ghairu muhtaram. Alangkah baiknya bagaimana kita harus negur atau bagaimana kita minta keterangan Buya Yahya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang kami hormati dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keikhlasan kepada Buya Yang saya pertanyakan tentang hadis tajridus surah yang terakhir Buya Di situ Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda faqala la'allahu ayyukhaffafa anhuma malam yang saya pertanyakan kenapa Rasulullah memakai kalimat la'allahu ayyakhaffafa la'allahu itu mempunyai manfaat kalau nggak salah litaraji dan ayyakhaffafa itu hanya meringankan tidak menghapuskan yang kedua malam yaibasa selama daun kurma itu belum kering, tidak kering. Artinya apakah kalau sudah kering dia kembali lagi seperti semula atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi malam bersetumbuh. Pagi-pagi mandi. sablon mandi wudhu. Wudhu itu saya tidak batal. Datang ke masjid apakah boleh salat subuh? Dan saya punya wudhu. Nawaitu rab al-hadasil asghari lillahi ta'ala karena akan ziarah kubur. Nawaitu rab al-hadasil asghari lillahi ta'ala karena akan membaca Al-Quran. Habis wudhu, habis dari kubur, habis membaca Quran saya tidak batal wudhunya. Datang ke rumah waktu dohor, apakah boleh salat dohor? Apakah harus wudhu lagi? Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gimana? Wudhu punya wudhu supaya jelas satu sebentar wudhu sambil saya punya wudhu iya mau jarah kubur oh apa tadi jenabahnya tadi hubungannya dengan apa habis bersetubuh tadi apa hubungannya oh setubuh habis setubuh saya mau mandi mau mandi wudhu dulu mau mandi wudhu dulu habis tidak batal tuh wudhunya Nanti salat sunnah, eh, salat subuh boleh apa enggak gitu kan? Ya, ada di Belugul Maram tuh. Lantas nah, saya mau jarah kubur wudhu. Lillahi ta'ala kita berjarah kubur. Lantas nah, kita akan membaca Al-Quran di atas kubur. Wudhu karena akan membaca Al-Quran. Lantas nah, tidak tidak batal itu wudhunya, tidak batal saya langsung salat abah boleh apa enggak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, namanya orang ada masalah. Misalnya saat memikirkan masalah, terus uh, terlintas gitu terus keluar air mata padahal kondisinya sedang puasa sunnah terus dilanjut dengan asar sholat e, terus nah, e, ber, apa keluar juga air mata itu apakah mengurangi nilai ibadah sholat dan juga nilai e, puasa yang dijalankan karena keluar air mata e, terus e, apakah saya berdosa satu lagi apakah yang saya lakukan itu dosa waktu itu saya uh, duduk bekerja di suatu tempat menggantikan posisi laki-laki. Eh, kedua kali menggantikan pimpinan laki-laki itu juga udah di dua tempat saya lakukan buka komputer di situ terlalu banyak maaf gambar porno yang nah uji belah mendalik udah kayak binatang nah otomatis saya menghapus otomatis menghapus itu kan saya melihat gitu meskipun awalnya saya lupa nggak dari file folder ngapusnya. Jadi satu-satu beribu gambar. Terus baru terlintas, oh iya file folder. Berarti lebih sedikit kan e, menatapnya gitu. Maksudnya satu file itu ada 500 gitu. Jadi lebih sedikit kenapa ingatnya tuh belakangan. Nah, apakah saya itu berdosa? Otomatis melihat gambar yang tidak senonoh. Ma, e, udah dua kali itu saya lakukan. Apakah impas antara menghapus dengan menatapnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya mau tanyakan mengenai najis yang Buya tadi katakan kenapa kok harus bayi laki-laki, bayi perempuan kok tidak? Satu, yang kedua, bagaimana kalau di dalam HP saya itu eh, ada layar pembukanya itu tulisannya Allah, terus nada deringnya juga lava apa eh, adan gitu Buya. Itu saya bawa ke kamar mandi atau WC gitu terus ada e, bunyi panggilan gitu gimana boleh apa tidak makasih assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim ada orang meninggal dunia ada lagi mana saya enggak satu lagi Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, ini Pak, da, Pak Kiai, kalau dalam perjalanan jauh gitu ya, e, terpaksa kan kita misalnya sholat duhur waktunya sholat duhur mobil berhenti kebetulan di masjid tersebut itu tidak ada WC tetapi kalau untuk tempat wudhu ada sebetulnya saya ingin buang hajat kecil tapi berhubung sudah waktunya sholat e, hajat kecilnya itu saya tahan saya ambil wudhu kemudian saya sholat apakah sah sholat tersebut karena mengejar waktu gitu ya satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sebuah keluarga tidak sholat. Ada sebuah keluarga tidak sholat, masya Allah, termasuk pelanggaran luar biasa, itu mengerikan. Jangankan satu keluarga tidak sholat semuanya, satu keluarga ada satu tidak sholat, itu akan dikirim musibah oleh Allah kepada yang di sekitarnya. Dan sholat dosanya gede, meninggalkan sholat dosanya amat besar. Hukumannya adalah jika ia mengingkari kewajiban sholat, dia langsung murtad. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena males-malesan, memang orangnya cuek. Kalau ditanya sholat wajib enggak pak? Wajib. Kenapa enggak sholat? Enggak mau. Maka ini adalah sama hukumannya di dalam Islam. Orang ini sudah tidak terhormat, maka darahnya boleh dialirkan. Tapi oleh mahkamah, oleh hakim, oleh yang bertugas. Bukan kita asal bunuh, enggak boleh. Itu pun dengan prosedur yang indah istitab suruh tobat dulu dikirim oleh orang yang berwibawa yang dihormati oleh dia untuk nasihati pak sholat, pak sholat, pak sholat setelah lewat waktunya tentunya kalau dia masih tidak mau solat gojo suruh ngangkat pedang di atas lehernya mau sholat enggak pak kira-kira sholat enggak kira-kira kalau masih nggak sholat memang betul mau mati dia bunuh saja krek gitu jadi intinya adalah sholat bukan harus dibunuh, bukan. Bukan bunuh tujuannya. Jadi pedang ini untuk menggiring dia agar sholat. Karena ini hubungan dia dengan Allah. Kemudian ada orang dinasehati kok tidak sadar-sadar terus. Kita ingatkan nggak mau. Maka prinsip dakwah itu. Orang itu harus meyakini bahwa kalau kita mengajak orang menasihati orang biarpun orang itu tidak tobat kita sudah dapat pahala agar tidak putus asa bukan kita yang mengatur hatinya yang ngatur hatinya hanya Allah tugas kita adalah berusaha kalau sehari dia belum bersadar belum sadar dan belum sholat berarti hari kedua itu lapangan pahala buat kita Besok lagi kita ngingetkan lagi dan jangan bosen. Jangan lalu berkata suruh sholat kepentinganmu sendiri mau mau nggak mau ya nggak mau. Ya itu adalah nggak benar kita. Tetap kita telaten mengingatkan kita sampai dia sholat. Nah, kalau dia masih tetap tidak sholat, tetap kita berusaha dengan cara yang lain. Mungkin ngirim orang, ngingetkan orang, tetangganya, pamannya, kiainya, semuanya. Kita sampaikan ke orang lain untuk ngingetkan dia. Jadi tetap ada upaya, nggak boleh kita putus asa. Kalau ada orang putus asa dalam berdakwah itu sebetulnya bukan dakwah kepada Allah. Dia pengen dianggap orang yang menobatkan. Nggak dengar omongan saya, sudah. Nggak menurut, ah, ini tanda sombong saya ini. Kalau ada orang tidak mau dengar omongan kita, ya koreksi. Barangkali kita nggak pantas mengingatkan dia siapa kapasitas kita. ngomongin kita ahli sholat, sudah. Tapi mulut kita tajam. Bisa orang tidak dengar dong omongan kita. Jadi kalau ada orang nggak sadar oleh kita, jangan di jangan direndahkan orang itu. Bisa saja karena kita kurang baik tata cara kita, mungkin kurang telaten, kurang sopan ya. Ustadz pembimbing nggak boleh merendahkan orang. Dasar kepala batu nih, sudah nasihati bertahun-tahun masih saja nggak sholat, masuk neraka tersa. Ah, ini nggak benar sudah. Bahkan kita harus semakin kasih dan sayang. Memang ini orang tidak terhormat secara hukum. Tapi karena pemerintah tidak ada ketek penegak hukum ya. Tidak penegak hukum Islam nggak ada, mestinya kan di tangan pemerintah diciduk suruh sholat ya dihukum karena tidak ada kita tidak boleh menghukum dia hanya ingat kita tidak boleh membantu urusan-urusan memberi makan minum kalau anda memberikan setetes air orang yang tidak sholat haram hukumnya apalagi kerja di rumah anda masuk neraka bareng-bareng sama tukang nanti nah, makanya kalau ada orang kerja di pondok wajib sholat kalau tidak sholat jangan ke pondok karena kita tidak puasa sama, sudah bangun Bu Haji, Pak Haji puasa. Tak taunya apa masakin buat tukang yang tidak puasa. Musibah ini. Akhirnya rumahnya untuk kemesraan, keharmonisan rumah tangga jadi tempat berantem karena dibangun oleh orang yang tidak sholat. Hati-hati ini. Kita sering teledor urusan yang semacam ini. Jadi jangan memberikan setetes air pun kepada orang yang seperti itu yang tidak sholat dan tidak puasa tanpa udur. Kalau orang sakit tidak puasa harus kita tolong. Orang tua yang nggak mampu nggak apa-apa karena orang tua sudah tua. Orang sakit parah nggak apa-apa. Ada udur-udurnya puasa. Tapi ingat kalau orang tidak puasa, orang tidak melakukan sholat, kita haram untuk membantu urusan makannya, minumnya ya. Terlalu baik tuh Pak Haji, Tukangnya Masya Allah sudah nggak puasa nggak sholat Jumatan lagi ya Nongkrong di atas tuh tak tek tak tek Katanya Pak yang penting cepat jadi loh ya hm, Nggak hm, mikir akhiratnya ya anda punya karyawan satu nggak sholat awas bareng masuk neraka. Mending jadi orang fakir nggak punya karyawan. Ini ini adalah ketegasan syariat tuh seperti itu. Jadi kalau anda punya karyawan lima, alhamdulillah untung punya santri ya lima. Suruh sholat, sholatnya lima orang anda dapat pahala. Wah enak ya sholatnya anda cuma pas-pasan ya Fardu-fardu tak taunya rajin itu Karyawannya Wah dapat pahala banyak itu bos-bos tuh Kalau bosnya sadar ya Bos punya karyawan 200 Harus sholat semuanya Ngaji semuanya Hebat ini orang Pahalanya ngalir ke dia itu Gunung pahala itu Enak orang kaya yang begitu tapi punya karyawan tiga saja di rumahnya, perempuannya bajunya nggak karu-karuan, yang lakinya nggak begini, masya Allah itu manusia jangan dianggap kayak binatang jangan dianggap orang yang tidak ada nilainya sehingga tidak perlu kita nasihati beri kesempatan untuk ngaji itu kalau anda mau mengambil seorang membantu di rumah anda beri kesempatan untuk sholat beri kesempatan untuk ngaji beri kesempatan untuk belajar kalau tidak jangan ngambil orang karena apa kullukum ra'in an mas'uliyati semua orang akan ditanya oleh Allah hidup dengan siapa kamu Pina jadi bos sholat nggak sholat. Yang penting urusan beres. Masalah sholat urusan eh, ente dengan Allah, urusan lu kepada Allah. Yang penting garapan beres. Oh enggak. Ini bukan urusan dia kepada Allah saja, urusan kita sebagai atasannya. Makanya itu jangan sampai ada di rumah kita orang tidak sholat. Jangan dikasih minum, jangan dikasih makan, biar dia takut. Nah, memberikan santunan pun tidak diperkenankan yang demikian itu karena orang tidak sholat Ya kalau orang sudah tidak sholat kita manja dengan santunan, wah enak nggak sholat saja dapat rezeki, ya enak tuh. Kasih makan, nggak bisa itu. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, kalau mati bagaimana? Mati adalah dia adalah selagi tidak mengingkari kewajiban sholat. Menurut madhab Imam Syafi'i, dia masih disebut sebagai orang yang mukmin ya, kita mandikan, kita solati, kita kafani, kita solati, kita kubur di kuburannya orang Islam. Kecuali dia kecuali dia sudah ngomong, solat nggak wajib, murtad dia. Kalau mati kasihkan anjing pun boleh bangkainya. Kalau mengatakan sholat tidak wajib atau orang murtad keluar dari Islam pindah agama itu tidak terhormat kalau mati nggak wajib kita mengkafaninya, nggak wajib kita mengkuburnya, kasihkan kepada anjing, buang di sampah pun nggak apa-apa karena orang tidak terhormat dianya sendiri tidak menghormati dirinya. Fardu kifayah nggak ada di situ. Tapi kalau orang masih Islam hanya gara-gara tidak sholat saja dosanya gede, asalkan dia masih mengakui kewajiban sholat maka kita tetap wajib untuk melakukan fardu kifayah kita mandikan, kita kafani, kita sholati dan kita kubur di tempatnya kaum muslimin. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kata la'allahu karena ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pun senantiasa mengedepankan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa sopan tata keramanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kalau yang dilakukan Nabi Muhammad itu pasti dengan wahyu. Dan doa Nabi Muhammad pasti dikabulkan, tapi doa Nabi Muhammad pun masih berdoa, "Ya Allah, aku berlindung dari doa yang tidak diterima." Memang ada doanya Nabi Muhammad yang tidak diterima oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad kepada berdoa Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung dari doa yang tidak kau dengar ya Allah. Nah, ini adalah adabnya Nabi Muhammad untuk ngajari kepada kita dalam segala urusan harus senantiasa kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau kita yang berharap itu adalah bisa saja diberi dan bisa saja tidak ya. Karena mungkin kita berharap tidak sungguh-sungguh maka tidak diberi oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad harapannya pasti dikasih. Artinya apa yang terjadi dalam kisah itu benar dan orang itu diringankan yukhaffaf diringankan seksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena uh, pop, apa pohon tadi ya karena tak sesuatu yang ditanam tadi malam yai basa eh, sesuatu yang ditancapkan sampai itu kering kalau sudah kering bagaimana justru dengan dalil ini Justru dengan hadis ini menunjukkan bahwa manfaatnya pepohonan yang ditancap itu asalkan masih basah. Kalau sudah tidak basah, ini sesuai dengan hadis ini kan? Sesuai kalau sudah tidak basah lagi, maka tidak bermanfaat lagi. Ini bisa ditafsiri dengan hadis lain bahwasanya semuanya bertasbih semua yang bebasahan. Itu bertasbih dalam riwayat lain, maka memberikan sesuatu yang basah ini tujuannya adalah yaitu karena yang masih basah ini senantiasa bertasbih. Apa yang kering tidak bertasbih? Sesuai dengan petunjuk ini menunjukkan itu tidak bertasbih lagi tapi kok ada ayat lain yang mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati semua yang di langit dan bumi bertasbih termasuk bebatuan binatang kering ya berarti ini menunjukkan bahwa tasbih di sini khusus makna di sini khusus sehingga di balik hadis ini banyak orang berbeda pendapat di antaranya adalah semua pepohonan, batu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya itu tidak bermanfaat kepada orang yang mati kecuali disengaja dimaksudkan oleh orang yang memasangnya itu seperti yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Pohon kurma bertasbih, tapi tidak bermanfaat kepada orang yang mati. Tapi di saat dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu akan bermanfaat. Dan itu pun selalu bertasbih terus sampai seandainya kering bertasbih. Tapi Nabi Muhammad menjelaskan ada batasnya. Akan diringankan selagi itu masih basah saja. Kalau sudah tidak basah maka menurut yang diterangkan Nabi Muhammad sudah tidak bermakna lagi untuk itu. Tapi tetap bertasbih tapi manfaatnya tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Tapi baik ulama-ulama dengan hadis ini rupanya semakin menjelaskan pendapatnya orang tahlilan biarpun sudah dari pendapat ulama bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh yang hidup jika dihadiahkan kepada orang yang mati itu nyampe yang mengatakan tidak nyampe itu adalah ahli bid'ah menurut ulama jadi nyampe jangan ada mengatakan tidak nyampe Allah alam bisawab kemudian ada orang mandi atau berwudu dulu lalu mandi gimana kalau dia melakukan sholat subuh ya sudah boleh kalau orang melakukan wudhu dahulu sebelum mandi kemudian dia mau melakukan sholat subuh nggak apa-apa Jangankan kok berwudu. Seandainya dia tidak melakukan wudu, cukup mandi saja, dia nggak usah wudu lagi, boleh langsung melakukan dia sholat subuh. Karena kalau orang sudah mandi besar itu langsung dia punya wudu. Karena yang kecil terangkat bersama yang gede. Ya. Jadi langsung punya wudu. Jadi nggak usah dia melakukan wudu lagi. Tapi syaratnya waktu mandi nggak boleh megang sesuatu yang membatalkannya ya. Jadi bagian-bagian mohon maaf bagian-bagian yang tersembunyi harus dibasuh dengan air tapi tidak boleh disentuh dengan telapak tangan kita kalau telapak tangan kan batal kalau batal dia harus mungkin pakai mask apa sapu tangan apa kaos tangan plastik itu itu boleh kalau mandi dengan begitu biarpun kemana-mana tetap tidak batal wudhunya baru nanti langsung boleh sholat Kemudian mau ziarah kubur, mau ziarah kubur nggak pakai wudhu pun sah. Siapa yang mengatakan ziarah kubur harus pakai wudhu? Anda berhadas kecil, hadas besar pun ziarah kubur boleh. Cuman persalahannya baca Quran boleh ndak dalam keadaan nggak punya wudhu? Hah? Ya boleh lah. Yang nggak boleh kan megang Al-Quran. Nah, ketuker lagi. Ya. <laughs> megang Al-Quran yang nggak boleh baca Al-Quran mah boleh nggak punya wudhu. Kul wallah berapa kali seribu kali boleh. Yang nggak boleh megang Al-Quran. Baik. Kalau punya junub, punya head, nggak boleh ya membaca Al-Quran. Tapi kalau orang nggak punya wudhu saja, boleh membaca Al-Quran, biarpun nggak punya wudhu, asalkan jangan megang Al-Quran. Itu. Kemudian habis itu langsung sholat duhur. Ya harus wudhu kalau dia batal wudhunya. Kalau masih punya wudhu tadi, belum batal. Punya intinya, kalau orang masih punya wudhu kok belum batal, biarpun setahun tetap dia apa? Nggak batal wudhunya. Wuduknya yang tadi pagi itu mandi kan, sudah mandi berarti kan punya wuduk dia. Habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh dia nggak batal sampai tuhur ya nggak apa-apa nggak usah wuduk lagi. Kalau mau wuduk sunnah tadi pembahasan hadis yang kita baca dulu wuduk memperbaharui wuduk itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian uh, Gimana? Tulisannya nggak jelas. Ada najis. Apa tadi? Ibadah. Siapa yang bertanya tadi? Oh ya. Enggak, enggak. Bukan bayi laki-laki masih jauh. Sebelumnya, sebelumnya. Oh. Nangis. Oh ya betul. Kalau sholat ah dia waktu ibadah ya apa oh lagi nangis. Orang lagi nangis apakah itu mengurangi nilai ibadah? Apakah berdosa ya? Kalau orang nangis dalam berpuasa Nangis itu macam-macam sebabnya dan nangis itu bukan pekerjaan perempuan saja. Laki-laki boleh nangis, Nabi Muhammad pernah menangis. Waktu putra beliau namanya Sayyidina Ibrahim itu meninggal Nabi Muhammad menangis. Wajar, nangis itu bukan ah perempuan nangis oh enggak, laki-laki menangis ya. Bisa laki-laki menangis. Cuman yang perlu kita tanyakan sebab menangis itu apa? Itu dosa tidak itu di dalam sebabnya. Kalau masalah menangis sama, ada air mata bu buaya. Kenapa kok air mata buaya ya? menangis-menangis ya bohong ya ternyata mau nerekam ya jadi ada air mata yang sesungguhnya air mata seorang ibu beda air mata perayu beda air mata pembohong beda semuanya air mata air matanya orang rindu dengan air mata orang kangen orang benci itu beda air matanya orang orang marah itu katanya panas ya nah yang jelas mata itu mengeluarkan air mata yang dipermasalahkan bukan air matanya. Bisa saja air mata itu menjadikan pahalanya semakin banyak bisa saja air mata mengurangi pahala. Jadi tadi tidak disebutkan sebabnya apa. Kalau ada orang puasa kemudian dia menangis, kalau dia menangisnya karena menyesali dosa, hebat itu. Ingat ya Allah, aku menyesal dulu tahun kemarin aku nggak pernah puasa sampai nangis. Hebat itu. Nyesel ya sekarang bisa puasa. Tapi ada nyesalnya itu nangisnya tuh, aduh, tadi aku mau mencuri nggak berhasil, <laughs> nyesel mau melakukan zina nggak berhasil nangis ditinggal laki-laki masih pacaran sementara kalau ditinggal pacarnya kan mestinya bersyukur alhamdulillah selamat saya nggak kegoda lagi kan begitu ya ditinggal nangis mau bunuh diri neraka plus neraka ya jadi sebab menangisnya itu apa kalau ada orang kehilangan urusan akhiratnya nangis hebat ya Allah saya bolong sholat saya tapi kadang-kadang ketinggalan sholat tidak nangis duitnya 10 ribu jatuh nangis musibah ya. Rupanya duit apa sholatnya lebih mah apa duit sepuluh ribu lebih mahal daripada solat Jadi permasalahannya bukan masalah tangisnya, tapi sebab menangis itu karena apa? Kalau sebabnya untuk kemuliaan rindu kepada Rasulullah, ada orang di saat disebut nama Nabi Muhammad menitikkan air mata dan bukan dibuat-buat itu. Ada orang di saat membaca Al-Quran lalu melewati ayat seksa, nangis banyak para korik pembaca Al-Quran. Ketahuan kalau nangisnya dibuat-buat, nggak ada cerita macam-macam langsung nangis. ceritanya apa? Nggak paham ya. <laughs> Mungkin ingat duitnya hilang ya wajib. Jadi ada orang mengingat neraka, seksa, bisa menangis, itu adalah mulia, nggak apa-apa. Biarpun dalam sholat tidak akan mengurangi. Karena bukan disengaja dan itu datang begitu saja. Jadi itu kita pengen tanya sebabnya tidak akan mengurangi ibadah, tidak akan mengurangi apa namanya eh, pahala puasa, dan adapun kalau dia menangis karena mengingat dosa-dosa yang lalu, itu adalah hebat ya. Bahkan ada dijanjikan bahwasanya kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata itu nanti bakal nangis di akhirat. Jerit orang itu ketakutan di akhirat kecuali matanya orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah akan seksa Allah. Ingat dosa nangis. Makanya ada kalau ada orang berbangga dengan dosa tidak diampuni oleh Allah. Katanya bener aku tobat astagfirullahaladzim dulu mah aku minum lima botol mah biasa. Lah kok masih disebut bangga itu gak diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang bertobat menangis menyesal ya dengan tangis itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Baik. Jadi tinggal sebabnya apa baru nanti dosa atau tidak. Kemudian ada HP ada tulisannya Allah, ada deringnya Al-Qur'an. Orang harus tahu hukumnya membaca ayat Al-Qur'an, membawa tulisan Allah ya atau membaca tulisan yang mulia atau tulisan Al-Quran ke dalam WC. Hukumnya membawa ke kamar mandi WC itu hukumnya makroh Orang harus tahu di situ, bukan haram makroh ya. Lebih baik ditinggal. Tapi kalau ditinggal nggak aman, bisa dicuri orang, bawa saja ke dalam WC. Ya, apalagi takut keinjak, bawa saja ya. Membawa tulisan Allah jadi di dalam WC hukumnya makruh tidak sampai derajat haram. Kalau HP-nya taruh di luar nanti hi nah, bawa aja ke dalam ada tulisannya Allah. Maka lebih hati-hati adalah di saat-saat seperti itu dimatikan saja. Sebab kalau sudah tampak di layar hukumnya terlihat. Karena hukumnya itu dengan sesuatu yang terjadi wake. Ini kan selagi terlihat maka itu. Selagi terlihat hukumnya seperti tulisan. Tulisan model baru kan di komputer ya kalau dicari di alatnya nggak ada, di dalamnya tulisan tuh nggak ada. Itu disimpan dalam file-file tertentu. Kemudian waktu tampak di layar, maka hukumnya di situ. Ini adalah tulisan modern baru. Selagi masih tampak tulisannya, hukumnya ya benar-benar tulisan. Hakikat tulisan, bagaimana bukan hakikat tulisan? Ada utusan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan ya nggak bisa. Ada. Maka sebaiknya dimatikan saat itu agar tidak sampai kalimat Allah itu kita bawa dalam keadaan kita buang air ya itu dimati HP-nya dan juga agar tidak suara dering terdengar suara adzan atau Allah kemudian hukumnya berzikir menyebut nama Allah di kamar mandi kita harus tahu juga menyebut zikir nama Allah waktu kita buang air hukumnya makruh haram satu saja di saat lagi ada yang keluar kita berzikir itu haram jadi kalau lagi nongkrong berzikir itu hukumnya makruh dalam riwayat makruh ini menjadikan nggak dapat pahala ya rugi ya maka ya berzikirnya adalah uh, uh, mengurangi pahala bukan mengatakan tidak dapat pahala sebab zikir itu dianjurkan maka zikirnya dengan hati saja di saat orang nongkrong di kamar mandi jangan berhenti dari zikir zikir dengan hati kalau zikir dengan lidah maka saat itu makruh makruh yang haram kapan kalau ada yang keluar itu berzikir itu haram itu saja jadi kalau di kamar mandi orang menyebut nama Allah itu tidak haram makruh saja yang yang dipertanyakan makro kok dapat pahala ya ini makro dari satu sisi ya makro dari dia membawa jadi maka kebanyakan ulama langsung mengatakan makro kalau bisa dihindari zikir dengan lidah seperti Al-Malibari uh, Syekh Bakar sato mengatakan karena zikir senantiasa dianjurkan maka di dalam kamar mandi berzikirlah dengan hatimu untuk menghindari kemakruhan. Kalau waktu ada yang keluar haram berzikir dengan lidah, tapi tetap dianjurkan berzikir dengan hati sambil mengucapkan alhamdulillahi adhabana anil adza wa afan. Itu kalau kita ini. Lah ini hukumnya tulisan sama berzikir dengan lidah kita. Adapun jika itu suara bukan di lidah kita, maka lebih ringan lagi. Urusan suara di HP hanya kita menghormati kalimat Allah jangan sampai dikumandangkan di dalam kamar mandi maka sebetulnya hukum makruh itu tidak ada karena bukan lidah Anda yang berzikir. Tapi bukan sesuatu yang baik. Sampai derajati makruh, oh, makruh itu urusan zikir. Itu hanya membawa sesuatu ada di dalam kamar mandi, tidak haram. Tapi kalau Anda menghargai kalimat Allah Al-Quran tentunya anda harus bijak jangan sampai dinyalakan HP sampai nanti terdengar Bismillahirrahmanirrahim di kamar mandi ya kalau urusan haramnya karena kita harus meningkat kepada kemuliaan tidak hanya yang haram yang harus kita hindari yang makruh atau yang tidak baik pun harus kita hindari itu kemudian masalah orang menahan kencingnya mau masuk ke mau sholat di sebuah masjid ternyata masjid itu tidak ada kamar mandinya maka jawabannya adalah DKM-nya salah sama yang bangun masjid yang paling penting itu tolong kamar mandi untuk menjaga aurat orang, menjaga kemuliaan orang. Kalau masjidnya setengah jadi nggak apa-apa, yang penting kamar mandinya duluan. Ini tolong panitia masjid semuanya dahulukan menyempurnakan kamar mandi. Pondok ini kamar mandinya banyak, ada 25 dihitung katanya 23 kamar mandi ini. Karena kamar mandi penting. Padahal santrinya cuma berapa ini? Kamarnya orang cuma berapa? Jadi kamar mandi ini penting diutamakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tambah 6. 8 tambah 6 berapa? 14. Tambah 6 di sini. 8, 14, 20. Tambah di dalam ada 1, 2. 22. Ditambah putri lagi 3. 25. Di, di, ya, di studio ada 1. 26 kamar mandi. Harus banyak kamar mandi itu. Ini adalah lebih penting ya, sepenting membangun masjid. Kalau masjid itu dibangun patok-patok-patok, sholat sudah sah. Tapi kalau orang buang air kelihatan auratnya haram tadi disiksa lagi ya. Jadi tolong didahulukan urusan kamar mandi ini. Makanya kalau ada masjid, kalau ada kamar mandinya, wah ini perlu di labrak gitu ya. DKM-nya sampai itu yang dipikir apa? Kamar mandi didahulukan kasihan orang. Jadi kalau kamar mandi seneng tuh orang mampir itu lega. Masya Allah sholat di sana sekalian. Kenapa? Kamar mandinya enak. WC-nya enak. Lah, Ternyata ibu masuk masjid yang DKM-nya salah ya, anggap saja begitu. Tak tahunya sampai ke sana sudah nahan air kencing mau buang air kecil, tak tanya tidak ada kamar buang air kecilnya, adanya wudhu. Rupanya di kampung itu dilarang buang air kecil. <laughs> Barangkali ya, kok ada tidak ada buang air kecil itu kan musibah. Gimana fungsinya masjid ya? Akhirnya bisa kencing di halaman nanti. Baik, kalau Anda termaksa seperti itu, Anda bisa memilih. Karena Anda itu dalam bepergian itu gampang. Tidak harus tepat waktu sholatnya. Bisa ditakhir ya. Jamak takhir. Kalau terpaksa Anda harus sholat karena waktunya mendesak hampir habis, karena mungkin asarnya menjelang maghrib waktu hampir habis, gimana hukumnya orang sholat lalu di dalam dirinya menahan kencing dan buang air besar? Maka jawabnya hukumnya makruh. Nabi Muhammad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mudafa'atil akhbathaini. Nabi Muhammad melarang untuk menahan kencing dan buang air besar. Selagi mungkin buang dulu ya. Jadi makruh kita itu melakukan apa sholat dalam keadaan kita mau mengeluarkan sesuatu atau pengen memasukkan sesuatu bu masakan enak sudah siap ibu lapar makan dulu bu jangan sholat mikir nanti ya sudah begitu ada bunyi meong waduh jangan-jangan didahului oleh kucing makanya kalau ada makanan sudah siap segera dimakan biar tenang sholatnya ya tapi ya ini kemudahan Islam kalau mau buang air segera dibuang itu ya tapi kalau kasusnya ibu, sholatnya adalah sah dan apalagi kalau ibu untuk menjaga waktu sholat takut keluar itu termasuk kemuliaan yang tadinya mekruh jadi tidak mekruh. Misalnya, ya Allah waktunya hampir habis. Kalau saya pindah keluar waktu asar maka makruh hilang asalkan ibu sendiri tidak sampai sakit. Tapi kalau bahaya terlambat pun tidak dosa bu. Ini sudah parah sakitnya Luar biasa sakitnya. Asar tinggal tiga menit. Gimana? Buang air dulu bu. Islam itu gampang ya. Sebab dilarang sholat sambil buang air. Itu kan. Nah, makanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ibu adalah sah hanya makruh saja dalam keadaan normal. Tapi kalau waktu mendesak bukan makruh tapi uh, tidak makruh lagi kalau waktu mendesak. Ini ada banyak pertanyaan. Ada seorang anak laki-laki yang rajin ibadah, puasa dan sholat. Subhanallah itu nikmat dari Allah. Kalau ada seorang rajin ibadah, sholat itu taufik dari Allah. Kemuliaan artinya hablum minallahnya sudah baik. Eh, ini orang hebat. Namun, oh ada namunnya. Hmm. Anak tersebut membohongi orang tuanya. Masya Allah. Membohongi orang tua, hati-hati. Sholat, ibadah, sebanyak apapun kalau orang itu durhaka ke orang tuanya dijamin tidak selamat di akhirat semoga ini karena sholatnya semoga dapat petunjuk semoga karena puasanya dapat bimbingan dari Allah dia berbohong kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak setuju apabila anaknya menikah dengan wanita tersebut ini harus ditinjau dengan dua sisi kenapa orang tuanya melarang sebab ada orang tua yang nggak benar juga kan kita harus adil dalam melihat sebuah kenyataan. Sebab ada orang tua yang pakai misalnya Pak, anak perempuannya harus dinikahkan dengan laki-laki kaya biarpun pemabuk. Dan ini orang tua nggak benar. Maka seorang anak gadis boleh menolak karena tahu suaminya adalah seorang fasik. Orang tidak benar. Tapi kalau orang tua itu adalah melarang karena alasan yang baik, alasan yang benar, maka ketahuilah harus dipatuhi orang tua itu. Kecuali orang tua menjerumuskan jangan dipatuhi dong dalam hal semacam itu. Tapi kalau orang tua itu misalnya punya pilihan, sama-sama punya pilihan, mohon ini adik-adik kami yang kami cintai, kebahagiaan Anda itu adalah orang tua, kuncinya di orang tua. Kalau misalnya Anda punya calon, orang tua Anda kok punya calon, yang Anda dahulukan calonnya orang tua Anda. Itu bakti, barokahnya bakti ke orang tua itu kebahagiaan. Sebab apa? Dijamin harga mati tidak boleh ditawar, kalau ada orang menikah dengan durhaka ke orang tuanya dijamin tidak bahagia ini nggak bisa ditawar karena Nabi Muhammad yang menyebutkan di antara seksa yang didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat itu apa durhaka ke orang tua ada anak lari dari ini biasanya berguru dari Ustadz sinetron ya meninggalkan rumah kedua orang tuanya pada tidak setuju akhirnya apa lari pergi ke kota ngontrak rumah film ya sinetron. Masya Allah, di situ akhirnya menjalin hidup bersama dalam sebuah gubuk kecil ya, kontraan kecil bahagia tertawa-tertawa. Kayaknya si iya iya. Coba filmnya itu diteruskan ya, itu berantem itu. Karena filmnya dipotong di situ, katanya pejuang cinta, petualang cinta, itu hawa nafsu. Kadang-kadang urusan cinta ini untuk anak-anak kita ini menjadi musibah. Kebaikan orang tua 22 tahun dilupakan hanya kebaikan pacarnya satu tahun. Subhanallah. Kalau dikatakan kenapa nak tinggalkan dia, saya tidak mau nyakiti dia, nggak sadar dia nyakiti ibunya. Suanya. Ini adalah setan yang menggoda. Ibunya yang menyusui dia, yang nimang dia 22 tahun tidak ada nilainya. Hanya gara-gara pacarnya itu setiap tahun ulang tahun tuh ngasih hadiah, mengucapkan selamat setiap pagi gimana neng kabarmu neng. Itu dianggap baiknya luar biasa. Itu setan, itu sudah iblis itu yang berbicara. Dijamin tidak akan bahagia kalau ada orang melakukan sebuah pernikahan ternyata menyakiti orang tuanya. Sebulan bisa saja suaminya itu nempeleng dia atau dia nyeleweng atau istrinya kurang ajar atau diuji dengan kekurangan nafkah atau tiba-tiba diberi oleh Allah anak bandelnya nggak ukuran pokoknya harus disiksa oleh Allah di dunia sebelum di akhirat kalau menikah dengan durhaka kepada orang tua orang tuanya tidak setuju apabila anaknya menikah dengan wanita tersebut lalu di dalam pernikahan tanpa oh mereka sampai menikah Pernikahan tanpa izin itu ada campur tangan dari orang lain dan saudara. Masya Allah. Sebetulnya yang bermasalah adalah di anak itu sendiri bagaimana dia lebih percaya kepada orang lain bukan kepada orang tuanya yang telah menimangnya mulai kecil. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa orang tuanya itu yang durhaka kepada anaknya karena tidak mengizinkan anaknya itu menikah dengan wanita tersebut. Oh tidak. Anak itu harus punya adab ya. Karena orang tua itu tidak mengizinkan, lihat dulu, orang tuanya itu memang tujuannya apa? Kecuali begini, sudah jelas kita sebutkan. Orang tuanya ingin menikahkan dengan lelaki yang jahat. Oh ini laki ya contohnya. ingin menikahkan seorang anaknya laki-laki dengan perempuan yang gak genah. Nak, kamu harus menikah dengan perempuan itu. Tahu dia lacur, dia gak bener, dia ini. Nah itu haram. Orang tua semacam itu. Tapi kalau orang tua hanya mengatakan, nak jangan, itu biasanya ada sebab. Maka kita harus dengar orang tua ya larangan orang tua itu tidak harus disebut sebagai wali adl ya. Memang ada wali yang durhaka, wali adl orang tua yang melarang anaknya menikah. Itu dan dia durhaka adalah di saat anak ini adalah menemukan jodoh yang baik, kemudian dia itu apa orang tuanya ingin memberikan yang tidak baik. Pilihannya semacam itu. Tapi semacam ini kasusnya, salah satu dari mereka mengatakan orang tuanya yang durhaka tidak mengizinkan anak. Mohon maaf ya adik-adik kami yang kami cintai, Memang orang tua harus memberikan izin kebaikan untuk anaknya. Tapi orang tua harus lebih didengar untuk kebaikan anaknya. Nikah kan baik ya. Nikah itu baik. Artinya Anda jangan ngatur orang tua Anda. Anda punya usulan. Ibu, cobalah anak soleh itu kalau ngadep ke orang tuanya, seandainya dia punya calon pun akan ngomong, abah, umi punya calon atau tidak. Lah itu kan beradab bukan datang-datang ma mi aku mau menikah dengan ini mi kalau enggak dengan ini pokoknya aku enggak mau nikah loh. Kurang ajarnya pak? Jadi ternyata adab dengan orang itu adalah rahasia barokah di dalam hidup. Kemudian bagaimana hukumnya sebenarnya dalam kasus ini dua-duanya harus koreksi. Orang tua harus di saat melarang itu harus menjelaskan tentang ah, sebab-sebab uh, sebab -sebab, dan barangkali harus ada komunikasi. Tapi lebih dari itu kami tekankan anak soleh yang sudah rajin puasa dan sholat ketahuilah kebahagiaan anda ada pada orang tua. Kalau ada orang tua mengatakan jangan, jangan dilanggar tidak akan bahagia. Ini musibah, tidak bisa ditawar. Kemudian orang tua harus membuka komunikasi sebagus-bagusnya kepada anak agar ada keluluhan hati sang anak itu sehingga nanti bisa mendapatkan jodoh yang baik ya, jodoh yang mulia. Nah, iya. tapi kalau hanya sekedar menikah saja nggak ada mulianya ya. Orang nikah jangan asal menikah. Kan tidak enak ya kalau ternyata nanti mau ke rumah mertua mertuanya cemberut atau sebaliknya kita tuh ingin masuk keluarga sana senyum masuk keluarga sini senyum pernikahan kan bukan satu orang dengan satu orang keluarga dengan keluarga silaturahmi masya Allah kalau lagi sibuk mertua ke sini mertua ke sini masya Allah enak tapi kalau dengan cara sembunyi-sembunyi dan sebagainya khawatir tidak bahagia dan kalau memang betul orang tuanya didolimi maka sudahlah harga mati itu nanti tidak akan bahagia Kemudian pilihlah wanita yang menyenangkan ibunda Anda. Wahai anak laki-laki yang kami cintai, kalau ada seorang perempuan mengatakan memaksa Anda melawan orang tua Anda, maka ketahuilah itu adalah perempuan hina. Dia ngajari Anda durhaka kepada orang tua. Dan adik putri kami yang kami cintai, kalau ada calon Anda kok memaksa Anda untuk melawan orang tua dengan cara apapun, sudahlah. Pokoknya kamu harus gimana caranya kamu kan bisa protes ke orang tua, hmm, ini ciri laki-laki kurang ajar itu, Jangan mau tuh. Ngajar yang nggak baik. Semestinya kalau itu calon pasangan baik, neng ngomong yang benar kepada ibu mama. Kalau mama, ah, ibu mama, bapak ibu, kalau bapak ibu mau tidak setuju, kita tidak usah menikah karena kebahagiaanmu di situ. Kalau ini perempuan baik, mesti ngomong kepada yang laki-laki, bang, urusan pernikahan kita harus kita serahkan ke orang tua kita. Kalau orang tuamu tidak setuju, tidak ada perlunya kita menikah. Karena apa? Kita tidak akan bakal bahagia. Masa saya masuk ke rumahmu, orang tuamu tidak senang dengan aku. Satu, kemudian Allah akan menghukum kita nanti. Nah ini orang pasangan yang benar dong. Memaksa, pokoknya kita harus pergi. Orang tua mah urusan lain. Yang penting demi cinta. Bar, musibah. Itu adalah kejadian di anak-anak muda yang tidak terdidik. Biasanya hanya nonton sinetron. Insya Allah anak kita yang soleh ini bisa menjadi anak yang soleh, mendapatkan pasangan yang baik, paling utamanya bisa membahagiakan orang tuanya waktu habis. Hah? Anak bayi? Oh iya, ah, kenapa anak bayi kok laki-laki dibedakan dengan perempuan? Pertama kita pasrah kepada Nabi Muhammad karena kasusnya Nabi Muhammad sangat dekat dengan bayi bayi laki-laki saat itu dan yang sering kencing adalah bayi laki-laki. Jadi tidak pernah ada contoh di bayi perempuan. Itu hanya madhab syafi'i saja. Madhab yang lain tidak membedakan. Bayi laki-laki, perempuan itu sama bayinya. Apa? Kencingnya anak laki-laki dengan anak perempuan menurut madhab lain kencingnya sama dengan kencing ibu bapaknya. Nah, jadi madhab kita saja yang ada keringanan tapi hukumnya tetap najis tapi najis ringan. Adapun hikmahnya apa setelah dicek memang mohon maaf ah, ada di dalam organ itu kalau kencingnya anak laki-laki yang masih kecil belum makan itu masih ada mungkin kalau bahasa kita ringankan ada sejenis saringan-saringannya itu jadi keluarnya itu adalah lebih bersih daripada kencingnya anak perempuan ya kalau anak perempuan karena oleh Allah diciptakan dengan organ semacam itu ya menurut med eh, hikmah itu jadi kalau keluar itu tapi intinya ini pendapat madhab syafi'i saja jadi kalau anda ingin menyamakan laki-laki dengan perempuan boleh tapi caranya menyamakan apa basuh juga yang benar kayak kencingnya anak perempuan jadi itu adalah karena Nabi Muhammad mencontohkan dalam hadis yang insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa malam Selasa nanti ada pengajian di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon berkenaan dengan kenapa sih kok kita ini berbuat kejahatan ya. Melacak akar kejahatan dengan mencermati penyakit tamak kefakiran tersembunyi ya Semestinya judulnya seperti itu, tapi judulnya enggak faham Orang yang membaca pun tidak faham judulnya di spanduk kefakiran tersembunyi apa itu ya? ya. itu biasa kerjaannya anak-anak itu ya. ya seharusnya konfirmasi dulu judulnya seperti apa yang kena. Biasa itu. Ya, itu adalah kesalahan. Jadi judulnya tidak nyambung, orang enggak akan tertarik dengan judul itu. Judulnya kefakiran tersembunyi apa itu ya. Itu semuanya harus dikonfirmasikan anak-anak nanti apa-apa ditanyakan lagi ya jangan asal tulis-tulis begitu kemudian malam Jumat kita ada sebuah dialog ya semoga betul-betul datang itu ya semoga mau datang ya dari as-sunnah ya yang kerjaannya biasanya ya membuat resah umat ya dengan kalimat-kalimat yang enggak enak ya mereka uh, ikan kita ajak ngobrol baik ya karena selama ini belum pernah ada yang ngobrol ya kita ngobrol di televisi nanti Cirebon TV ya jadi dilihat semuanya. Maka yang benar akan terlihat, yang benar yang tidak akan terlihat yang tidak benar. Jadi nanti insya Allah ada semacam dialog lah. Ibu saksikan semuanya. Nanti malam Jumat nanti dialog dengan Ustadz Toharoh As-Sunnah. Harapan kami memang benar-benar mau datang. Kalau beliau mau datang itu sudah luar biasa ya. Bagi kami adalah suatu penghormatan ya dan insya Allah punya makna untuk kuah Islamnya. Yang kita takutkan itu tidak datang. Jadi ini nanti permasalahan terus saja. Karena kita yakin dengan apa yang kita bawa, dan semuanya ada hujahnya, semuanya ada tuntunannya. Yang dilakukan ulama kita juga punya hujah dan itu semuanya ini hujah ini akan ditanding nanti. Nah ini insya Allah nanti. Dan bahkan sebetulnya kita tidak ingin beliau saja kalau seandainya harus didatangkan orang yang dari Syam sekalipun ya kita kan tahu bahasa Arab ya. Maksudnya itu harus ada diskusi yang menjelaskan orang Cirebon jangan hanya di musola-musola dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sisi sirik, dikit-dikit sesat tapi ustadznya nggak pernah dikasih tahu. lagi. kita ini nggak pernah dikasih tahu. Hanya tiba-tiba dengar di radio begini, dengar-dengar di CD begitu. Loh kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau ada mata air yang perlu dihentikan kan mata airnya, jangan selokannya dibersihkan ya. Jangan orang awamnya yang diobok-obok, tapi mata airnya dihentikan nih mulutnya ini loh, yang sering ceramah itu loh, kan begitu mestinya. Tapi kok enggak pernah lah ini. Sudah begitu ada informasi yang didengar sesuai dengan rekaman biarpun alasannya ada di rekaman itu katanya pernah ngajak dialog Buya Yahya tapi tidak mau lah ini kan berlebihan ya ini adalah kalau didengar oleh orang kan fitnah ya Buya Yahya gembar-gembar diajak dialog gak mau ya biarpun setelah konfirmasi katanya orang lain kalau orang lain jangan dikatakan saya mestinya begitu orang lain pernah diajak ngobrol dengan dia mungkin tapi kalau kami tidak pernah Bahkan pernah suatu ketika ada pengajian di At-Taqwa, orang yang juga sering mencaci maki tawasul, ini kita membuat surat di At-Taqwa alun-alun Cirebon bahwasanya tolong ini agar kami tidak menyetujui diadakan pengajian oleh ustadz ini ini ini kenapa karena dia membawa ajaran sesat kalau tidak terima dialog dengan kami nggak ada jawaban tidak ada jawaban, tidak pernah. Kalau memang ada kan harus datang. mau kita tantang, fasilitas kita yang bayar di Islamic Center, kita yang bayar. Kita tidak ingin ada fitnah karena umat Islam itu harus indah, saling mencintai. Lah kok dikit-dikit ini sirik, sesat masuk neraka ini. Subhanallah kok surga sempit hanya buat dia, taman dan bibitnya Yang lain nggak boleh masuk neraka. Ini bagaimana? Ini adalah musibah ya. Insya Allah semoga hari Jumat itu benar-benar mau datang. Jadi kita khususkan, semoga Allah memberikan kesehatan ya. Kalau seandainya sakit, saya dipapah akan datang ke majelis. Semoga sehat. Tidak ada istilahnya, pokoknya ya selagi nyawa ada ya kita harus datang karena itu untuk ukhuwah untuk jelaskan agar umat ini tidak bingung ya ya insyaallah tetap seperti itu kita datang didoakan ya wallahu a'lam bisawab bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah berikan kepada kami ketulusan di dalam mengabdi kepadamu ya Allah berikan, berikan kepada kami keikhlasan dalam berjuang karenamu ya Allah jangan sampai perjuangan kami ditunggangi oleh hawa nafsu kami ya Allah bimbinganmu ya Allah di antara orang yang terjerumus dan tersesat di sekitar kami ya Allah kami mohon berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah sehingga umat ini jadi indah sejuk ya Allah tidak ada permusuhan di antara kami ya Allah jauhkan dari persengketaan dan perselisihan ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami berikan keikhlasan kepada semua yang pernah membantu pesantren ini ya Allah Jadikan apa yang mereka lakukan adalah amal baik yang bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka jadikan itu semua sebab kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat lipat gandakanlah rizki menikah dengan rizki yang halal yang mengharangkan menghantarkan kepada ridho mereka ya ridho Allah ridhomu kepada mereka ya Allah ya Allah yang membantu dengan fikiran pun ya Allah mudahkan segala urusan mereka yang membantu dengan tenaga mudahkan segala urusan mereka dan yang bercita-cita untuk membantu perjuangan ini ya Allah gampangkan mudahkan ya Allah yang bercita-cita ingin membantu tempat yang mulia ini ya Allah gampangkan dan mudah akan muliakan mereka ya Allah dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas saja ya Allah dan jangan kau datangkan ke tempat ini orang yang tidak tulus ya Allah kami takut dengan pembohong kami takut dengan pendusta kami takut dengan orang yang bekerja bukan karenamu ya Allah maka ya Allah jika ada orang tidak ikhlas masuk ke tempat ini ya Allah jika ada orang tidak tulus masuk ke tempat ini rubahlah menjadi orang ikhlas dan tulus sehingga perjuangan mereka karenamu ya Allah dan jadikan kami semua orang ikhlas dan tulus ya Allah ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhoMu. jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah dan jadikanlah biaya yang mereka gunakan untuk berobat amal jariah, amal yang bakal engkau terima yang bisa mereka lihat kelak di akhirat dan gantilah dengan yang halal yang lebih banyak ya Allah dan berikan kesabaran kepada yang menjaga ya Allah muliakan mereka dengan itu semua ya Allah dan jadikanlah penyakit mereka itu sebab kemuliaan buat keluarga mereka dan masyarakat mereka dan majelis ini ya Allah ya Allah jauhkan kami dari kehinaan Jauhkan kami dari merendahkan orang lain, jauhkan kami dari merendahkan orang lain, jauhkan kami dari merendahkan orang lain. Ya Allah, makmurkanlah majelis para ulama-ulama di sekitar tempat ini, ya Allah. Makmurkan majelis para kiai-kiai, ya Allah, dan jauhkan kami dari dengki, ya Allah. Jauhkan kami dari saling bermusuhan, ya Allah. Satukan umat ini dalam cinta karenamu, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam keadaan indah dalam hidup kami, di masyarakat kami dan rumah tangga kami dan jadikanlah kami para suami suami semakin hari semakin mencintai istri-istri mereka ya Allah dan jadikanlah para istri semakin hari semakin mencintai suami mereka sehingga hidup mereka indah dengan cinta karenamu yang belum menikah ya Allah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang koridoi dan yang kau muliakan sehingga bisa menjadikan mereka berbahagia di dunia dan di akhirat ya Allah dan berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha yang soleh soleha yang bisa membahagiakan kami kelak di dunia dan di akhirat akhirat ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh soleha jika ada di antara anak kami ya Allah jika ada di antara anak kami ya Allah yang mereka pernah menyakiti kami ya Allah anak-anak kami ya Allah berikan kesadaran ya Allah dan ampuni dosa mereka ya Allah ampuni dosa mereka anak-anak kami itu jadikan mereka anak yang mendengar orang tua mereka ya Allah yang mendengar nasihat orang tua mereka ya Allah yang bisa menjadikan sebab mereka bahagia dan kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah dan kami pada orang ya Allah jadikan kami anak yang sebab kepada orang tua kami sehingga kami dan orang tua kami berada dalam surgamu kami dan anak kami dalam surgamu ya Allah surga yang ya Allah tempat kemuliaan untuk kami ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman iman ya Allah iman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi alamin al-fatihah Amin ya rabbal alamin. Mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.